السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهدك والخاتم لما سبق ناسل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله wa ifdadi. Hadirin sidang jamaah setia bumi solawat dan para pemirsa TV 9 di mana saja berada yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untean doa. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan pada kajian di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure barokah rezekine barokah anak turune monggo ngaji bareng kula eras sirus tirakat sing betah melek kula dongaaken jembar ini hasil hajat dunya akhirate didono sangka balak lan pancabaya Kajian malam ini bertema cukup menarik tawaduk Password malam ini Barang siapa yang ingin kemuliaan, hendaklah ia bertawadu. Saya ulangi, barang siapa yang ingin kemuliaan, hendaklah ia bertawadu kepada Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan hanya dapat terwujud dengan kerendahan hati. Allahumma salli ala Muhammad. Ojo moncol-moncol, ojo sombong. Sebab kemuliaan itu bisa diraih hanya melalui kerendahan hati. Understand? Catat. Tawadu berasal dari kata tawadoa yang artinya memperlihatkan kerendahan atau kehinaan. Dia berasal dari kata wadoa yang berarti meletakkan atau merendahkan sesuatu. Menurut terminologi, tawadu adalah menghormati orang yang lebih tinggi karena keutamaannya. Understand? Menurut istilah, tawaduk adalah menghormati orang yang lebih tinggi karena keutamaannya. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddasana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil ala an abihi an abi ra'ira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah rawahu muslim harta tak akan berkurang karena sedekah. Dan Allah tidak akan menambah kepada orang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawaduk kepada Allah Melainkan Allah pasti akan memuliakannya. Rawahu Muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Suka bersedekah bukan semata-mata ajaran agama. Catat. Seneng sodako memang bukan semata-mata ajaran agama. Tetapi juga menjadi rekomendasi para ilmuwan. Sebab sedekah atau memberi berkorelasi dengan perasaan bahagia yang dapat menyehatkan tubuh. Stop. Pak. Niki kesepakatan ini para ilmuwan, duduk kesepakatan ini dukun. Seneng sodako, suka memberi. Memang bukan semata-mata ajaran agama tetapi juga menjadi rekomendasi para ilmuwan. Sebab sedekah berkorelasi dengan perasaan bahagia yang dapat menyehatkan tubuh. Wah, sholli ala Muhammad. Bahasa pojok kampungnya, wong sing seneng sodako. berdasarkan penelitian awa seger sing medit-medit duit tetap metu. Bukit pijet, Bukan nang dokter. Bukan nang dukun. Tetap metu. Simak dan ikuti kajian malam ini. Seluruh yang hadir dan para pemirsa TV 9. Saya doakan diberi rezeki kepahaman oleh Allah. Jadi paham itu rezeki pak. Podo lungguwe untuk majelis. Mulai lu berkati mulai gak podo. ditakoni apa mang keterangan ini sembuh ilmuwan ilmuwan ngono mang Lah para ilmuwan ini mboten sekedar ngomong, Pak. Tapi didukung bukti. Buktinya sebuah penelitian selama lima tahun. Dalam lagi. Pinten penelitiannya? Oleh tim peneliti Universitas Buffalo di Amerika Serikat. Amerika Serikat di Kulo kriyan iki menunjukkan bahwa orang yang gemar membantu orang lain ternyata lebih sehat. Wong sing seneng ngekei imarang sak podo-podo berdasarkan penelitian rata-rata hidupnya se simak dan ikuti kajian malam ini. Penelitian yang lain menemukan, orang Bersedekah membuat bagian otak mengeluarkan hormon dopamin. Hmm, ono mana hormon dopamin. yang memberikan efek bahagia yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang umur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing Senin yang lalu kita terangkan sebuah penelitian. Para pengusaha yang tidak mampu menangani kegelisahan rata-rata umurnya pendek dan mati muda. Orang kulit hitam Amerika dan orang Cina di pedesaan jarang kena penyakit jantung. Karena mereka bisa mengetrapkan hidup sederhana dan menghadapinya dengan apa adanya. Cileng ngaji Senin ke Bogor. Melebunuk ini gue lupa memori ini. Kanten muter tok yang dulu buku cik tolak, tolak. Pak, suatu saat santri-santri Bumi Selawat saya ajar metode baca cepat. Tadi buku ditolak ini tok, set set set set. Wis mlebu apa? Enggak uang sing gak ana ilmune cek ngancek ngarani macem-macem. Ilmu gak beres, deh. <laughs> Padahal itu ada caranya. Ini dibuka itu Wong-wong kulit ireng singono do Amerika. Lan orang-orang Cina pedesaan Ya Allah, jarang kena serangan penyakit jantung. Karena mereka mampu tampil hidup sederhana dan apa adanya. Ojo ongso ongso. Dari wong Jawa sak madya, sak perbo, gini betul? Ngono wong uri ndangae. Kesandung. Nek kendiluan ya kecendel meme. Lu kan bahasa loh, Nek sampean ndangak kesan utawa kelenggak nek kendilu ya kejentel kayak ngaji ngantuk eh. Jadi para peneliti ini punya bukti sebuah penelitian selama lima tahun oleh tim peneliti Universitas Buffalo di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang yang gemar membantu orang lain ternyata lebih sehat. Samen tak dongano seneng memberi kepada orang lain. Password 6 bulan yang lalu saya menerangkan gini. Jika tanganmu terasa berat untuk memberi, maka ringankanlah lesanmu untuk mendoakan. Samen buka buku samen gak ono kulo tak mulai ya. 6 bulan ke Bogor. Jika tanganmu terasa berat untuk memberi, maka ringankanlah lesanmu untuk mendoakan. Kadang-kadang wis gak engkei masalah nyotot. Sing juk sumbangan diseneni, ditatar, didalili akhirnya sing njuk sumbangan pun Pak Kaji kulo tak wangsul mawon nek gak iso nyumbang sing dongak no sing api, Terus gak nyumbang sing moral panitia diduding-tuding. Yok begini nih menjadikan umat tidak maju. Insya Allah panitia ini pipi. Ditulit karo koncone, mari mangan opo kajian. Jadi jika tangan kita terasa berat untuk memberi kepada sesama, maka ringankanlah lesan kita untuk mendoakan. 6 bulan kebongkur. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Penelitian yang lain menemukan, menulis, wong saya gini gak kayak penelitian kurang ngomong mantep pak. Bersedekah membuat bagian opak mengeluarkan hormon dopamin. Gue sama takut dokter, Pak dokter hormon dopamin. dokternya dokter gak iso. Kongkon kuliah mana nang bumi sulawat ya? Ojo nang Universitas Telangga, nang Bumi Selawat ae. Kade bayar oleh mangan. Hormon dopamin yang memberikan efek bahagia yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang umur. Pitung wulan kepungkur pas beti ngeten. Umur kita sangat pendek. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Sampai buka buku ini laono. Umur kula kali sampean kindek, Pak. Jangan kita perpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Melek wetone wedi. Tangi turu susah. Mapan turu mana susah. Orang yang sering susah dan takut sangat rentan kena serangan penyakit-penyakit yang sulit diselesaikan melalui pendekatan medis. Nek kena penyakit angel ditambah. Wong sing seneng sodako, Wong sing seneng kei marang sak podo-podo. berdasarkan penelitian ternyata badannya relatif lebih sehat. Wong sing seneng sodako, Wong sing seneng kei marang sak podo-podo. berdasarkan penelitian ternyata badannya relatif lebih sehat. Nek dikembang no, uang iku nek medit gampang kadem, gampang gerak. Apa mana kena angin pinggir sawah ini? Mulai masuk angin. Ya Allah. Sing wedok gak tahu dikei kemesraan masa dikon ngerok iya ya nyedik kira ana dik sek sek sek apa yang dinamakan baiti jannati rumahku adalah surgaku hanya istilah dan semboyan saja Sing wedok iku bendalu kok ngeroki sing gule metu. Eh, eh. Silakan ikuti kajian malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hormon dopamin memberikan efek bahagia pada akhirnya berpengaruh pada kualitas kesehatan dan memperpanjang oh Sampai tak tungano umur umure. Tawil umur. Fito atillah wa fito ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjut. Sifat dermawan juga membantu seseorang tiga kali lebih bahagia. Sama tulis yang kawat Wong sing loman, insyaallah mau berbagi dengan sesama. Insya mau membantu orang lain. Tiga kali lebih bahagia. Bahkan sifat ini dapat mengurangi depresi dan menurunkan resiko bunuh diri pada remaja. Stop. Stop. Rungono ya. Ruk Jepang, ruk Jepang ah. Niki lho, wetane jati sing macet di diwetani jati terus itu Jepang orang-orang yang bunuh diri di Jepang rata-rata orang kaya biasanya untuk sekitar Pulau Kasem uang sing bunuh diri sing sumpek ruwet utangnya digodak uang bojo pore akhirnya kendat lah kok tapi di negara-negara maju wong sing bunuh diri justru pabrike akeh, duwe akeh. Ini merupakan salah satu bukti bahwa materi bukan jaminan kebahagiaan. Ngono Pak saya Kusali ya. Bahwa materi dunia itu dulu jaminan kebahagiaan. Hanya sarana untuk mencapai kebahagiaan Sampeyan kudu ro bedane jaminan dan sarana. Pak wonten apa mboten wong tambah suki tambah blubut. Masya Allah gak keberatus. Gak tahu celonoan terus suah, turu lu suaran. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, sama anak umur. Sifat dermawan juga membantu seseorang tiga kali lebih bahagia. Bahkan sifat ini dapat mengurangi depresi dan menurunkan risiko bunuh diri pada remaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai tak dongakno loman. Seger waras. Dawa umure. Insyaallah sing dawae umur digunakno taat nang Allah lan taat nang Rasul. Tambah umure tambah nata dikire. Tambah umure tambah istiqomah rokok sujute. ake istighfari. ake solawati. Masya Allah mati sak waya-waya sampean tak dongakno bisa netepi iman lan Islam. Gowo gendero husnul khotimah. Matinya dalam keadaan tersenyum, yang ditinggal semuanya menangis karena merasa kehilangan, merasa kehilangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau bersabda, Anil Hakam ibni Utaibah An Ibrahim Anil Aswad ibni Yazid An Abdillah Kal Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawu mardakum bis sadaqah Rawahul Bayaki Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Rawahul Bayaki. Kula ditakoni wong. Napa saged Agus wong lara ditambani karo sedekah? Kita ya jawab melalui kajian malam ini. Sing dawuh iki Rasulullah dikontrol wahyu mempunyai kebenaran mutlak tidak terikat oleh ruang gerak dan waktu. Dadi nek sing dawuh Kanjeng Nabi mesti bener ya. Anil Hakam ibni Utaibah An Ibrahim anil Aswad ibni Yazid An Abdillah kal Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dawu marbakum bis sadaqah Rawahul Bayaki Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah Rawahul Bayhaqi. Wong Jawa-Jawa ben pinter apa pinter gak ono hadise iki tapi dilakoni. Nek anake loro-loro insyaallah. Banca ono. Lah ngoten nggih? Iya. Jajan pasar. Sego kabuli. Nek tak pikir-pikir cerdas-cerdas wong biyen. Gini betul? Saiki ku akeh wong gelare meden-meden tambah suwe tambah goblok kan. Wong biyen-biyen iku nek Allah nek ana ora wis bancak ana kono. Nek kepengin mandi undangno kiai sing gak ana untune iku. Tapi ojo ngendel ngundang kiai tapi gak sembodo. Nek ngundang kiai kudu luweh sembodo timbangi ngundang artis. Serius niki. Serius tau umumno. Kadang-kadang delok kiai dianggap manusia sakti. Kiai gue kelas zuhud wis karep dhewe wis wis delok Allah tok wis. <laughs> Ya Allah, tambah Kula pikir-pikir zaman tambah ya Allah. Golek wong sing pinter lan cerdas sing rada wangil, Pak. Sing akeh jurus wak bolot iki lho, Pak. Jurus ngobloki ku lho. Nek ngundang kiai sing sembodo, sangoni sak kaji. Nun sewu yai panjenengan kula suwi donga barokah. Kula badhe nikahaken anak kula. Mangke panjenengan kula paringi bebungah sak kaji yai. Krungu keterangan ngene iki masyaallah sing medhit dayek. Nek dipikir-pikir kalah karo ngundang sinden, Pak. Sinden iki kula warang ta iki. Kadang-kadang ngundang kiai ini gak jadi rapat no balak <laughs> tau karen sak konco. <laughs> Oh sing ngusul, "Ya iku sakti wis gak delok ngono-ngono ya iku." Wis gak mangan sego, kembang mangan <laughs> ya. Allah, wis ya Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wong kuna-kuna biyen lho. Muhammad an Su'ba an Sulaiman samitu Abawail yuhaddis an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha asyam wassalat wassalatu wassadaqah wal amru bil ma'ruf wah nahyu anil mungkar mutabakun alaih. Saya ulangi. Haddatsana Muhammad an Subba an Sulaiman sami'tu Abawail yuhaddis an Hudzaifah qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsi wa waladi wa jari yukaffiru yukaffiru siyam was shalah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar mutafaqun alaih diterjemahno ujian yang menimpa seseorang pada keluarga harta jiwa anak dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mutabakun alih. Sokai sih. Kan Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga, harta, jiwa, anak, dan tetangganya bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar mutabakun Dijelas noni. Samin ketip ping telu jaga ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bisa. Aku bahagia. Aku, sukses. Aku, cerdas. Aku betah melek ngrungokno nonga. Iya. Ngene ngaji kedep. Hadis tekan jauh. Aku betah melek ngrungono ngaji. Melek gak meripati tok yo ya melek ati. Ujian yang menimpa seseorang pada keluarga. Ono tak gak ono uang sing dicoba liwat keluargae. Liwat nih. Masya Allah, liwat jiwa jiwae liwat anake liwat tetanggae ngono masyaallah duit tangga rawet iki ana bisa dihapus dengan puasa, sholat, sedekah dan amar ma'ruf nahi Tak terang nih. Supaya sampean duwe wawasan sing go internasional. Go napa, Pak? Omang dikai penelitian Amerika lah go internasional lagi yo nerangno penelitian, yo nerangno kuburan. Nggih mboten ngecap golek pengajian sing cakupan ini juga nemu, Pak. Sing akeh kan nerangno unine manuk. Unine ambulan, unine motor. Pak, memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain ngekei nopo sing kita gadai nang wong liya membuat hati kita lebih bersyukur dan bahagia stop Pak wong iku nek imane waras sehat iku nek ngekei wong iku perasaan seneng lan bahagia Nek sampean iso ngkei wong ati sampean kok seneng, iku tandane sampean ana iman nang Allah Subhanahu Tapi nek sampean kei wong kok marono eman wedinte aduh iku gak dikutho setan, Pak. Wis dipek man. Ngono ngono. Nek kula kali sampean niki Allah gelem ngeke iman sapado sebagian yang kita miliki ikut nduduno nek iman kula kali sama niki sehat dan waras. Berarti dibimbing Allah, dirahmati Allah. Tapi nek kula kali sampean ngeke uang kok emang-emanan betintek betintek. Ikut tondo ini gak sekedar digudo setan tapi dipek man. Dibisiki engko entek, engkau melarat, engko entek, Iku tugasnya setan. Mulai wis sidik karo setan gak ada digodha. Iku mau wis dipek man. Iso nggodha-godha liani. Iya nak. Ojo dirungokno mau iki ayu wis sida entek temenan kok. Loh, berarti ku setan masyaallah gak kena diwacane kursi ku. Masyaallah. <laughs> Ayate buan kursine sorong na Nek ah, nek setan temenan gampang kait kursi. Muawidate 16 pemane diwacana bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayun fil ardi wa la bisama wa huwas samil. Wah. A'udzu bikalimatillah tamat min syarri ma khalaq. Pun ta, lungi ta ya wis setan diwacana ku 16. Mesti tak jawab bal bismillahilladzi la yadurru ma asmi saykum fil ardi wa la bis sama wa huwa samiul A'udzu bi kalimatillahi mat min syarri ma khalaq. Sayyidina Umar diracun wong Yahudi diwacakno iki beres tawa atekno sing racune ditawa. Pak, kok sampe nyacakno racun malah diwacakno iku. <laughs> Sudah berengkes Eh, sing diwaca padha sing maca beda hasilnya tidak sama apa setrum sinyale roning lho mboten padha tatkalane <laughs> Nabiullah Ibrahim duncal karo Namrud ke api sing disebut masyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil geni sing panas diroba mbek Allah dadi AC air condition dadi dingin Tata nemeni zaman wong ngobong botok gedhe-gedhe niku hasbunallah wa ni'mal wakil Kira-kira adem apa meloncot? Sing diwaca padha, sing maca beda, hasilnya juga tidak padha karo HP iku lho, Pak. HP iku masyaallah. Ngono sing nguasi nyali ngono. Habis sing lawas-lawas sing ono sungune. <laughs> Sinyal iku cuwilik nek gitu sambung gak sambung gak lah kula nek wong sugih lho HP ini jek jaman sing ono sungune niku ya napa niku HP kula kok masa keteran pundi Pak masyaallah <laughs> tak sodok tak buwanting plek tak lironi sing nyar Pak tak wara pinten iki Gus iki regane Pak 16 juta setengah wong lho Mboten ba, mboten tumbah sampean pek. Alhamdulillah. Wah, jalan oke. HP ini sing ono sungune lho, Pak. Tak ingkes kok. Kanca kula puluhan tahun ngono ji, kon iki cuma medhite ji. Lah nek digawe dhewe, nek ditelepon niku. Nopo? Iki mboten krungu gabak-gabak. Gabak-gabak. Wis wis gak era iku biyen wis sistemnya tidak secanggih sekarang. Lah kan dikocak nih, Pak. Lah kula jenenge kanca. Ya apa sih, Bang? Ah, wis niki ayo mboten, Pak, 16 setengah. Oh, jono. Sembarang duwe, Pak. HP ini kocokan ini. Artinya ditelepon orang dikocok. Iki enak banget iki surungan Oh, <laughs> Ono cucuke Pak. Kula ingkes iki. Ah, mulai kepethuk sing wedok, rupane seneng weni sing wedok. Saman kok tega mbek yai. Yai lho sing dulu si akeng sampeyan sembarang duwe lho, Bang. Balekno balik. <laughs> Balik nomor ini. Assalamualaikum. Salam. No bapak, Anu kula pun lari-lari kan kan. No bapak, Ini ku banyak panjenengan nggih Pak mau pancingan lho, Pak. <laughs> Niki kula ditumpasaken bojo kula persis niki Kiai memang 16 setengah. Cok medit-medit lah bari kok. Digawe dhewe timbangin kuping doublek. <laughs> Masya Allah, uang nek kadung medit ya Allah. Iku dudu ekonomis kenemenen niku. Tadinya telepon aja niku. Pilih loh. Iku dua iku semulane double temenan. <laughs> Hati. Memberikan sebagian yang kita punya kepada orang lain membuat hati kita lebih bersyukur dan bahagia. Hati nek sampean ngekeki uang kok hatine gua enak. tuh nek sampean iki hatine dibimbing oleh Allah. Amin. Ada kebanggaan tersendiri. Ada perasaan bahagia tersendiri. Itu menunjukkan bahwa hati kita dalam bimbingan Bisa dilanjut? Hormon-hormon yang bekerja saat bahagia itu akan membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Riko ngaji kecilik gak tahu lu keterangan ini. Saya ngomong tahu krungu ngadeg, wis aku tak mulai gantiin kayak ana keterangan. Niki rang nerangno hadis niki wau Pak, loro hadis. Iki lo ya. Insyaallah dawu mardakum bisodakoh. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedek tak hubung hadis mana tak jelas no secara ilmu pengetahuan gini Dengan hormon-hormon yang bekerja saat bahagia. Tadi nek wong iku seneng, ada hormon-hormon tentu muncul. Apa tugasnya? Membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Mulai penelitian terbaru, ditutup nggih. Wanita yang suka morong, ini loh. Sangat rentan kena kanker kandungan maupun kanker payudara. Bu. Wis gak duwe sing sume kok metotok Wanita pemurung sangat rentan kena serangan kanker rahim dan kanker payu. Mulai pas buat Senin yang lalu belajarlah hidup bahagia dengan menikmati apa yang kita miliki. Karena sehat walafiat berada pada kebahagiaan. Wong iku nek bahagia, insya Allah seger. Uang ini susah merding ah. jemput penyakit. Jelas saya keterangan ini. Jadi uang sing seneng ngekei uang. Perasaan ini bahagia. Itu memunculkan hormon-hormon tertentu untuk membunuh sel-sel yang mengandung beberapa penyakit yang ada di tubuh ini. Rumah No. Bener sing nerangno nong ini dokter duduk kiai, Pak. Pak. Sama tak literatur literature gak iso mocong bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Loh, iku Oh, <laughs> Apa bahasa Inggris watu? <laughs> Insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi hormon-hormon yang bekerja saat bahagia itu akan membunuh berbagai penyakit dan menjadi sel-sel penjaga yang menyehatkan tubuh. Allahumma salli ala Muhammad. Sedekah juga diyakini dapat mengatasi berbagai masalah yang datang mendera. Mista uang nek akeh sedekah ya masalah-masalah itu tuntas dari kabeh Allah. Amin. Wong pian-pian Masya Allah anaknya mudun lemah sodako ngedekno maso Wong saya itu tambah wah semboyan hemat pangkal kaya hemat pangkal kaya dilumpuk noy nek wis ngelumpuk ginjele bot Pak. Sing yakin ya. Nek sodako iso dikitombo. Sodako diyakini dapat mengatasi berbagai kesulitan, beberapa masalah yang melilit kita semua. Nek sekurungu ini aja sekedar, oh, tapi dilakoni ngono lho. Nek budal nang masjid, gak tanggung duit sanggup permen, kepada koncone, assalamualaikum kayak Hmm. Kae ngewangi sing larang ini. Iki mungkin kula dumi situ-situ. Setuju? Insya Allah. Niki regane. Ditutur nggih? Nek tak tutur regane, saya khawatir melahirkan kecemburuan sosial. Lengoi kiai aku ya tuh larang ambune cek wangi santri-santrine ya cek seneng ya kok kiai ngaji lengoi e minyak seri Allahumma sholli ala Muhammad bisa dilanjut bisa dilanjut arti tawaduk kepada Allah Apa sih artinya tawaduk kepada Allah? Yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain. Stop. Sing dimaksud tawaduk kepada Allah. Yaitu seneng nyepuro kesalahan. Ini sak bodoh. Bodoh. Berperangi lembut. Bagus pergaulan dengan sesama dan suka menolong dan membantu kepada siapa. Orang yang berperangi demikian tidak memperoleh tambahan dari Allah kecuali ketinggian martabatnya. Dan sudah pasti orang yang diangkat oleh Allah akan meningkat pula martabatnya dalam pandangan manusia di dunia maupun di akhirat. Dadi hadis sing nduk ndukur malah dijelasno sakmono kowe, Pak. Hadis kan mengatakan, hadasana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil ala an abihi an abi Raira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal mana soda sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afin illa izzah wa ma tawadaa ahadun lillah illa rafa'ahullah rawahu muslim al hadis au kamakal sadaqallahu haitsu yaqul satu hadis iki kula terangno diperkuat hadis-hadis yang lain understand understand Hati, arti tawaduk kepada Allah yaitu suka memaafkan kesalahan orang menjadi pemaaf bukan pendendam berperangi lembut, indah di dalam pergaulan dengan sesama dan suka menolong serta membantu kepada siapa saja yang memerlukan. Orang yang berperangi demikian tidak memperoleh tambahan dari Allah kecuali ketinggian martabatnya. Dan sudah pasti orang yang diangkat oleh Allah akan meningkat pula martabatnya dalam pandangan manusia di dunia maupun di akhirat. Allahumma understand. Seorang wali besar pada zamannya Imam Junet Al-Baghdadi berkata, Tawaduk adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang-orang sekitar. Imam Junaid Dawo tawaduk adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang-orang sekitar. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang definisi tawadu beliau menjawab Tawaduk merupakan sifat hamba-hamba Allah yang terbaik dan pilihan. Imam Hasan Al-Basri berkata demikian, merujuk dawuhipun Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Stop. Santai wong-wong awam niki. Ada dua imam besar. Pertama Imam Junet Al-Baghdadi. Dawo tawadu adalah merendahkan sayap dan bersikap halus kepada orang orang sekitar. Boten mekro, sayapi rendah. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya tentang definisi tawadhu, beliau menjawab, tawadu yaitu ketika kamu keluar rumah dan melihat orang lain selalu memiliki kelebihan dibanding dengan dirimu. Tapi nek kata uang itu rumah sawah iku cilik sing iku gedhe. Cici kan kalau kali saya menek kata uang rumah wong iku asor kini unggul, iku elek iki ini Niku kata waduh, iku jenis som. Nyandak napa mboten? Kebetulan ada cilik, oh ada cilik, masya Allah, api, tulung tu itu suara. Metu teko koma kepada wong tua, masya Allah, api, wong iku rokok sujud itu nang Allah itu. Kata pandangan ke positif, Paham apa betul? Ini luar biasa Pak Rek yang cerdas oleh ilmu kata nih Pak. Pak. Jadi Imam Hasan Al Basri insyaallah dawuh kados mekatan menikah, diilhami berdasarkan dawuhipun Allah pada surat Al-Furqan ayat 63, 64 dan seterusnya. Temen itu dipit-pit ayat ini. Di malam ini cukup saya ambil dua ayat saja. Tawaduk merupakan sifat hamba-hamba Allah yang terbaik dan pilihan. Hal ini bisa kita ketemukan pada surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jailuna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Sadaqallahul adzim. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rungokno. Bisa dilanjut. Tasik mampu. Memori ini tasik mampu. Sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih. Dijelaskan mulai ayat 63 dan ayat-ayat berikutnya. Gue mulai ditelaah. Malam ini saya ambil dua ayat saja. wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna rabbim sujjada wa qiyama sadaqallahul sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pengasih dijelaskan mulai ayat 63 dan ayat berikutnya sifat-sifat itu semua dapat disimpulkan menjadi sembilan sifat yang bila dimiliki setiap muslim dia akan dia akan mendapat keriduan Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Pada kajian malam ini wonten pengaosan dalu menika kita terangkan tiga sifat saja. Nek songo waktu ini buat nutut, insyaallah konsentrasi sampean yang mampu ngeling ngiling songo. Tak tutun telu ya. Pertama, Apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sikap kesombongan. Langkahnya mantap, teratur dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang. Atau untuk menunjukkan siapa dia. Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila ia berjalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono mlaku insyaallah Allah. Suwek wayangan niku sombo ah. Tau ndelok wayang sampean? Sombo nek mlaku mulai dalang nek nyekel sombo mboten lakune mesti ngene. Gak tau ndelok wayang kali kok. Ono sombo dalange nggawa dilu ngene buyang. Sing delok apa? Dalang mau Mun niku aku. Tak delok wayang. Apabila mereka berjalan, terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Asli gak dibuat-buat, sederhana memang. Apa noe? Apa? Mereka jauh dari sifat kesombongan. Tawadu. Nek ngomong yo ya enak. Nek dijak ngomong wong yang no. Bila berbicara dengan orang tidak pernah memotong pembicaraan orang lain sebelum yang bicara itu selesai. Pak. Gila. Apabila mereka berjalan, berterlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sikap kesom. Langkahnya mantap. Teratur. Dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang. Tadi gak ada kepalsuan, apa noe? Cari uang Jawa bloko suto. Gak ada pencitraan wis, apa noe? Saya akeh uang topengan, saya akeh uang palsu. Cek diarani kiai serbanan dilu. Padahal Dilu itu e dikir, mikir utang. <laughs> Sing pegawai ya ngono, kate gak dinas, wedi kepala. Atasane. Lho omah dicelatu sing wedok, bengong iku. Ngambang ini. Insyaallah akhirnya turu di pos kamling. Sampai tak dongakno, insyaallah menjadi hamba-hamba Insya Allah yang dikasih dan dipilih Allah. Dibimbing Allah. Yaitu hamba Allah yang maha pengasih. Yang diabadikan pada surat Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya. Kedua, apabila ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh, terhadap mereka. Mereka tidak membalas dengan kata-kata serupa. Akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik, mengandung nasihat dan harapan. Semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah yang maha pemu, pemurah. Dicelatu wong, dilokno wong, difitnah wong. Jawabe wakolu salama. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Niki lho, Pak. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul Ya Allah. Tadi ini anak uang sing kurang ajar. kak dijawab kurang ajar. Sudut dijawab terukur teratur tetap mengedepankan kesopanan. dipisu wong melok mesu Lah meraji. Pak, jadi wong Jawa dalile sing waras wae ngalah. Nek diladeni jenenge padha gen. Ketiga. Wah, niki ketiga niki sing menarik. Apabila malam telah sunyi, sepi wis mara tuwa turu, Tonggo konco ya tuh. Di tengah manusia lelap dibuat oleh tidur nyenyak, mereka mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Allah. Pak, kira-kira nek wong niku sepi, usungi wong turu, sampean tahajud apa melok turu? Wah, nek itu hamba pilihan, Pak. Tutup berlian tapi waktu kali niku ngene mboten? Mana keterangan ini? apa hamba pilihan, manusia-manusia pilihan, kekasih-kasih Allah. Insyaallah, apabila malam telah tiba, sunyi, sepi. Di tengah manusia lelap dibuat oleh tidur nyenyak. Mereka mengerjakan sholat tahajud. Dan berdiri menghadap Mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur. Dengan to jane. Tapi ngreni sinyalin nang Allah kuat, setrumen nang Allah kuat, mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur. Mereka serapkan dengan sepenuh jiwa dan raga bagaimana nikmat dan tentramnya bermunajat kepada curhatnya gak nang makhluk, tapi curhatnya nang Allah. Di malam yang sepi, di tengah manusia tidur nyenyak Mereka mengerjakan sholat malam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholat malam jiwa mereka menjadi suci dan bersih. Luar biasa ini muga tadi keterangan sing barokah. tadi keterangan sing manfaat. Barang siapa yang ingin kemuliaan berkah umure, berkah rezekiye, berkah anak turune, hendaklah ia bertawaduk kepada Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan hanya dapat terwujud dengan kerendahan hati. Kita dapat mengambil contoh santeng Kenapa contoh nih Pak Gusali Dengan air yang diserap akar pohon. Banyu yang lemah. Lemah itu ndukur lan isor. Bisa. Diserap ke atas oleh akar. Ia akan naik sampai ke puncak pohon. Tampak pupus-pupusnya gotongnya. Jika seseorang bertanya, apa yang membuat air dapat naik sampai ke puncak pohon? Padahal sebelumnya berada di akarnya. Ini Asal Indonesia. Yang kira ini tawadu, diangkat sampai Allah. Melalui apa? Gusti Allah nugas akar. Sedotan banyak tuh, mudik, mudik, mudik, mudik. Begitu gambaran. Manakala kita menjadi orang yang tawadu, Allah selalu merendahkan diri, Allah selalu rendah hati, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Bye. Pak. Nanti seolah air menjawab dengan perbuatannya. Gak dijawab kata-kata karo banyu. Barang siapa yang bertawaduk kepada Allah, niscaya Allah akan meninggikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang penyair Insya Allah berkata, Tawadho in kunta tabghil ula, wa kun rasian inda sofil ghadab, fakhabdul fata nafsau rif'ah, lahu wa tabir birusu biddahab. Bertawaduklah jika kamu ingin kemuliaan, ingin ketinggian. Teguhlah untuk tidak marah. Kerendahan hati sang pemuda adalah ketinggian. Ambillah pelajaran dari emas yang terpendam. Pasai penyair, Pak. Lah wong awam kulo ono bahasa penyair yo mantu-mantu tok duduk mantu-mantu paham tapi mantu-mantungan. Sampai tak no berkah umure berkah rezekine berkah anak turune insyaallah di arti tawaduk kepada Allah sing yang tawaduk kepada Allah yaitu suka memaafkan kesalahan orang lain sama mencatat ya berperangi lembut lembut bukan kasar sopan, santun. Indah pergaulannya kepada sesama. Indah dalam bergaul dengan sesama. Dan suka menolong dan membantu kepada siapa saja yang memerlukan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Mampu. Tulis A tingkatan tawadu. Tawadu tingkatan ini. Tawadu terdiri atas tiga tingkatan sebagai berikut pada kajian malam ini cukup saya terangkan satu saja, yang dua pada kajian berikutnya. Dicecil. Sistem kredit Gak sepeda motor tok kredit, gak lemari tok kredit, pengajian ya dikredit. Sebab wong awam nek telu dikekno kabeh, worong paham si temen. Bingung ngopo iku mang. Ah, soal terus gede ini tingkatan tawadu. Tawadu terdiri atas tiga tingkatan yang kita terangkan pada malam yang penuh berkah ini cukup satu. Tawaduk terhadap agama. Nek dukur mang A iki siji. Nek dukur mang siji iki digawe A. Paham nggih? Satu tawaduk terhadap agama. Rungokno ya. Yaitu tidak menentang teks-teks agama dengan akal. Dikunya anak dawai Allah, dawai Rasulullah, gak oleh bantah karo akal sampean. Akal sampean kudu tunduk karo dawuhe Allah lan rosu. Rasul. Tawaduk terhadap agama ya, itu tidak menentang teks-teks agama dengan akal. Tidak bersang, berperang sangka buruk terhadap dalil-dalil agama. Dan tidak melihat adanya jalan untuk berbeda dengannya. Tawaduk terhadap agama dapat dilakukan dengan patuh terhadap risalah yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Hal ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut. Satu, tidak menentang ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salah satu dari empat alat penentang yang biasa digunakan manusia. Kakek manusia itu nentang itu papat alat itu papat. Yaitu rasio akal. Dua analogi. Tiga perasaan, empat politik. Hmm, rotok dukur ini. Sampai nojok nentang agomo, Insya biasanya alat penentang itu papat. Sing digunakan manusia. Siji rasio. Akal. Loro analogi yang ngatak-ngatik dengan pendekat pendekatan akal. Perasaan dan politik. bagaimana kalau itu air nanti mahal? Padahal yang keluar kan plut kan yang bawah. Nah, itu kan tidak efisien. Anak-anak wong ngono ya wis belokne ya. Iku gak tepatut. Insyaallah. Dua tidak berprasangka buruk terhadap dalil-dalil agama. Yakni tidak menyangkalnya bahwa maknanya rusak atau memandang bahwa ada suatu lain yang lebih utama. Kau lewis. Barang siapa yang mengalami hal ini, hendaklah ia berprasangka buruk terhadap pemahamannya sendiri. Oh, akalku sing gak gitu. Akalku sing goblok, gak iso itu, Nek dalile ben dasare ben. Akalku men gak tutuk, men kakean delok Dewi Per. Kakean delok trio bedes iki mulai gak dikai kecerdasan be Allah. InsyaAllah. Lalu yakinlah bahwa bencana dan kesalahan ada pada dalam dirinya, bukan pada teksnya, bukan pada dalilnya. Paham nabi mboten? Tiga, tidak melihat adanya jalan untuk berbeda dengan dalil-dalil agama baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. saman tak tungano berkah umure berkah rezeki berkah anak turune Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam, Islam agar bertawaduk. Beliau memerintahkan umat Islam agar bertawadhu demi terciptanya suasana saling mencintai dan menyayangi di antara mereka. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anil Husain an matarin haddasani qatada an mutarrif ibni Abdullah ibni Sikhir an Iyad ibni Khimar qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna Allah auha ilayya tawaddu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin rawahu muslim Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang sombong terhadap orang lain dan tidak ada seorang pun yang bertindak dengan melebihi batas terhadap dirinya. Rawahu Muslim. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Sampeyan seneng bantu sak podo-podo, seneng memaafkan sesama. Insya Allah awak samen seger waras berkah umure, sehat awae, dibimbing dan dikawal Allah, senantiasa diberi keberkahan, baik insya Allah urusan-urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan-urusan yang lain, senantiasa kita mendapat pertolongan dan bimbingan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuriddat. وسر الساد بسائر الأسماء والصفات وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman kita si tepi untuk Idul Adha yang akan datang jamaah bumi sholawat supados nderekaken pemerintah. Nggih? supados nderekaken pemerintah. Pun ngoten mawon pun.